salat maghrib rahimani wa rahimakumullah yang semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini Allah mempertemukan kita di salah satu bulan yang mulia. Bulan Muharram yang merupakan pembukaan tahun baru Hijriyah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram tersebut merupakan salah satu bulan-bulan haram yang diharamkan di dalamnya melakukan perbuatan zalim. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arbaatun hurum zalika dinul qayyim la tadlimu fihinna anfusakum Allah taala berfirman sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang hal tersebut telah Allah tetapkan di dalam kitabnya sejak penciptaan langit dan bumi maka itulah agama Allah yang lurus Janganlah sekali-kali kalian mendolimi diri-diri kalian. Di antara 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum. Ada empat bulan yang disebut bulan-bulan haram. Dan janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalamnya. Maka empat bulan haram tersebut dijelaskan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang dalam riwayat Bazar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah menerangkan tentang empat bulan haram. Salah satu mutatabiat, tiga bulan berturut-turut. Zulqa'dah <clears throat> wa Zulhijjah wal Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan yang keempat, wa Rajabun Mudar, baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab yang letaknya antara bulan Jumadis Saniyah dan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah memperjalankan waktu yang ada ini adalah sebagai sarana, sebagai tempat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur yang benar adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah polemik pada diri kita. Berarti dengan adanya tahun baru kita umurnya bertambah apa berkurang? Bertambah apa berkurang ya? Bisa dikatakan bertambah namun hakikatnya berkurang. Nah, Bertambah dalam artian Allah memberikan tambahan kepada kita umur. Dan berkurang dalam artian al-akhirah mukbilah. Kematian semakin dekat menjemput kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang cerdas mereka dengan bertambahnya umur dan mengetahui bahwasanya adanya hari-hari dan bulan-bulan yang Allah tetapkan ini adalah sebagai tempat untuk beribadah. Maka dia senantiasa memperhatikan amalan yang akan dia bawa menuju kepada hari akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrukum man tala umruhu wa aswa amaluhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda <clears throat> Sebaik-baik kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya kalau tahu umur kita bertambah, dipanjangkan umurnya dan semakin baik amalannya. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya namun semakin jelek amalannya. Naam, maka marilah kita meninjau kepada diri-diri kita. Dengan bertambahnya umur kita ini, apakah semakin baik amalan kita atau semakin buruk. Kalau semakin baik, fabiha wa ni'mah. Kalau semakin buruk, hendaknya bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang yang menjadi nilai puncaknya adalah tatkala dia mau mati. Di mana bertambahnya umur hakikatnya semakin dekat kematian menjemput kita. Sehingga orang yang cerdas semakin berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Dan orang yang terbaik adalah orang yang paling yang dipanjangkan umurnya dan semakin baik amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. ketahuilah bahwasanya tidaklah ada kebaikan di sana melainkan dikala seorang mau mengikuti generasi salafus saleh. Generasi salafus saleh, generasi terbaik dari umat ini. Sehingga dikatakan oleh syair Al khaira kullal khair fi ittiba'i man salaf wa syarra kullal syarr fi ibtida'i man khalaf. Kata mereka al khairu kullal khair kebaikan dan seluruh macam dan bentuk kebaikan adalah tatkala seorang mau mengikuti generasi salafnya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in bagaimana mereka beramal di dalam beribadah di dalam bermuamalah di dalam barakallahu fikum berakhlak bagaimana mereka mencontohkan kepada kita mempraktekkan tuntunan dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah kebaikan al khairu kullal khair fittiba'i man salaf kebaikan seluruh kebaikan ada pada ketika seorang mengikuti generasi salaf dan sebaliknya wasyarra kullasyarr dan kejelekan seluruh kejelekan fit tidak man khalaf dengan apa yang diadakan oleh generasi setelahnya. Generasi mutaakhirin, generasi yang datang akhir-akhir. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita melihat bagaimanakah salafuna saleh menyambut adanya tahun tahun baru Hijriyah ketika masuk bulan Muharram. Maka ketahuilah bulan Hijriah merupakan bulan yang mulia yang Allah buka dibuka dengan di sana adanya ibadah yang mulia dengan janjian pahala yang besar dan demikian pula ditutup dengan bulan yang mulia yang dijanjikan pahala yang besar di dalam bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya siam dan demikian pula ditutup dengan bulan Zulhijjah yang di sana diadakan atau adanya syariat siam juga. Diriwayatkan oleh alimah Muslim dari sahabat Abu Qatadah rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Beliau bertanya atau beliau berkata, "Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah." Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai berpuasa di hari Arafah. Kapan itu? 9 Zulhijjah, bulan ke-12. Akhir daripada bulan-bulan Hijriyah. 9 Zulhijjah. Maka beliau menyatakan ahtasibuhu an yukaffira as-sayyi'ati allati fi sanatil madiyah wal baqiyah. Maka beliau menyatakan aku berharap siam yang dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah, siam Arafah tadi bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan tahun yang lalu dan sisa daripada tahun tersebut atau tahun yang akan datang. Apa faedahnya? Menghapuskan dosa-dosa. Wasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya mengenai puasa Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Bulan pertama daripada bulan Hijriyah pembukaan tahun baru. Maka di sana pada tanggal 10 disyariatkan adanya syariat siam ashuro. Ashuro artinya hari yang ke-10. Hari yang ke-10 sehingga dikatakan ashuro. Puasa di hari ashuro yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Maka beliau menyatakan ahtasibu an yukaffira as sanata allati qablahu yaitu aku berharap semoga puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram ini bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di tahun yang lalu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Al-Alim, yang Maha Hakim, memiliki hikmah dan Maha mengetahui. Menjadikan perputaran hari-hari yang ada dijadikan sebagai sarana ibadah dan menghendaki bahwasanya orang yang hidup diantaranya akan dibersihkan dosa-dosanya kalau mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Al-Madinah ketika datang ke kota Madinah. Fawajadal yahudu wa fawajadal yahuda yasumuna yauma idzin. Maka beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pula di hari Ashura. Berpuasa di hari Ashura. Maka ditanyakanlah kepada Yahudi tadi, "Kenapa kalian berpuasa di hari Ashura?" Mereka menjawab, "Zakal yaumu anjallahu Musa wa qaumah min Fir'aun." Karena di hari Ashura tersebut dahulu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami pun berpuasa syukron lahu. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun mengatakan, Nahnu ahakku bimusa minhum. Kami lebih berhak untuk bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Faamarobisya bisyamiha. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan muslimin untuk berpuasa di bulan As Muharram pada tanggal 10 atau tanggal yang disebut sebagai hari Ashura 10 Muharram. Perintah ini maashirul muslimin rahimani wa Berikutnya Nabi dikala beliau mendapatkan orang-orang Yahudi tadi berpuasa, maka beliau tidak menginginkan sama seperti orang Yahudi dan memang syarat ini menghendaki supaya kita berselisih dengan orang-orang ahlul kitab. Yahudi ataupun Nasrani tidak boleh menyamakan diri dengannya. Yang merupakan kekhususan bagi mereka. Apakah dari berpakaian, apakah dari beribadah, ataukah bermuamalah dan akhlak, kepribadian. Yang ini merupakan ciri khas mereka, maka kita tidak boleh menyamakan diri dengan mereka. Sehingga dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan orang-orang Yahudi mereka berpuasa pula di hari Ashura maka beliau menyatakan lau istu lau bakaitu fi amil mukbil kalau seandainya aku masih ada aku masih hidup di tahun depan la sumanat tasu' sumanat maka beliau mengatakan sungguh aku akan berpuasa di tanggal yang ke-9 bulan Muharram tersebut. Sehingga yang sunnah adalah hendaknya kita tidak mencukupkan puasa di tanggal sepuluh Muharram saja. Namun juga diiringi dengan kata para ulama menyelisih orang Yahudi satu hari sebelumnya di tanggal sembilan atau satu hari setelahnya di tanggal sebelas. Naam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak muncul kepada kami pertanyaan di hari ini. Dan ini kayaknya sedikit menjadi polemik di kalangan muslimin yang menginginkan kebaikan. Di mana didapatkan? Di dalam 6 website Kemenak pernyataan di sana didapatkan tanggalnya tanggal 9 adalah hari esok. Malam ini malam 9. Besok 10. Sementara sebagian muslimin yang lainnya dari 6 organisasi-organisasi Islam yang ada, mereka menyatakan bahwasanya tanggal 9 adalah kemarin, sekarang malam 10. Permasalahan sekarang tidaklah kita membicarakan khilaf yang ada. Namun yang jelas kaifiyah berpuasa di bulan Ashura itu diterangkan sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah. Boleh bagi seorang yang afdol adalah berpuasa tidak mencukupkan tanggal 10 saja. Tidak mencukupkan tanggal 10 saja. Boleh baginya berpuasa dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga falyasumu yaum asyura wa yaumun qablahu au ba'dahu maka hendaknya dia berpuasa di tanggal 10 dengan ditambah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Nam, wala ba'sa an yasuma salasata ayyam yaumun qablahu wa yaumun ba'dahu. Nam. Dan tidak mengapa berpuasa tiga hari. Di hari sebelum Asyura ditambahkan pula setelah Ashuro sehingga boleh bagi mereka berpuasa tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11 dan boleh pula 9, 10, 11 difatwakan oleh Lajnah ada iman sehingga menghadapi polemik yang ada taruhlah mereka bagaimana penyelesaiannya maka bagi mereka yang ingin melaksanakan puasa tiga hari Senin, Selasa, Rabu maka pasti dia akan mendapatkan puasa Ashura. Menurut pendapat yang pertama yang menyatakan sekarang adalah malam sembilan, maka dia berpuasa dapat juga yang ke sepuluh. Nah, dan demikian pula yang berpendapat kalau sekarang tanggal sembilan, maka dia berpuasa juga. Nah, besok sembilan juga sepuluh. Nah, sehingga tidak ada permasalahan. Barakallahu fikum. Kalau yang berpendapat kemarin adalah sembilan, maka dia berpuasa sembilan, delapan atau sembilan, sepuluh, sebelas. Sehingga dengan demikian barakallahu fikum tidak ada saling kita berselisih dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa Yang keliru dan salah adalah mereka yang tidak bersyukur kepada Allah dengan malah justru meramaikan bulan Muharram ini bukan dengan apa yang dituntunkan oleh salafun saleh namun dengan acara-acara yang diada-adakan oleh generasi-generasi berikutnya al khairu kullal khair fittiba'i man salaf kebaikan seluruh kebaikan dikala seorang mau mengikuti generasi salafnya wa syarra kullas syarrin dan kejelekan seluruh kejelekan fibtida'i man khalaf dikala seorang mengikuti apa yang diada-adakan oleh generasi setelahnya, generasi berikutnya. Sehingga siapa yang menginginkan menjadi orang yang semakin baik amalannya, ikutilah generasi salafnya. Dan salafun saleh menghadapi tahun-tahun Hijriah atau tahun baru Hijriah, mereka adalah dengan melakukan siam di hari Ashura yang mereka menambahkannya dalam rangka satu hari atau dua hari satu hari atau sebelumnya atau sesudahnya dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa Maka kita mohon kepada Allah untuk bisa membukakan hati-hati muslimin menerima tuntunan yang benar ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan kecintaan kepada diri-diri kita ataupun juga ditanamkan kecintaan pada diri-diri kita kepada kaum salaf yang mereka adalah suri tauladan kita setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kembali kepada pelajaran kita yang menjadi materi dalam pertemuan kita yaitu dalam risalah As-Sab'ul Mubiqat, tujuh perkara dosa-dosa besar yang membinasakan. Kita sampai pada perkara yang kelima. Yang kelima di halaman yang ke-38 adalah aklu malil yatimi zulman. Aklu malil yatim zulman. Perkara dosa besar yang bisa menjerumuskan orang tersebut ke dalam kebinasaan adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Siapakah anak yatim? Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-yatimu minal bashar yaitu anak yatim dari kalangan manusia, jenis manusia adalah man mata abuhu walam yabluk. Wa walam yabluk. Orang yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Jadi yang namanya yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan usia belum balik. Berarti kalau seandainya saya sudah tua begini mengatakan bapak saya sudah meninggal berarti saya yatim. Benar atau tidak? Tidak bukan ya yatim kecuali kalau anak kecil 10 tahun dia meninggal bapaknya namanya yatim ya kalau perempuan yatimah yatimah nah ya demikian jadi anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam usia, dan anak itu usianya belum belum balik ini namanya yatim nah <clears throat> kemudian wal yatimu minal hayawan adapun yatim dari hewan hewan itu yatim adalah man mata ama ah, mata ummuha yaitu yang mati induknya yang mati induk induknya nah ini demikian yang mati induknya itu kalau hewan nah adalah induk perempuannya ya ini yang mati itu dari hewan adapun manusia yang mati bapaknya itulah yatim barakallahu fikum sekarang pembahasannya termasuk dosa besar atau di sini memelihara, merawat dan menyantuni anak yatim ini merupakan keutamaan dan fadilah memiliki pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah kahataini kata beliau aku dengan orang yang mau menyantuni yang mau memelihara anak-anak yatim adalah kahata ini seperti ini fayadu musababahu wal wusta beliau menggandengkan jari telunjuknya dengan jari telengah tengahnya berarti dekat kedudukannya dengan nabi ini orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim nah apakah dia selaku pamannya pakdenya ataupun yang lainnya atau dia selaku istilah kita bapak tirinya, bapak sambungnya. Maka ini semuanya yang menyantuni anak yatim ini kata Rasulullah seperti ini. Karena menyantuni anak yatim memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang besar, tentunya mendoliminya juga memiliki dosa yang sangat besar. Nah, demikianlah hukum yang berbalik. Sesuatu kalau dia itu pahalanya besar, berarti menyia-nyiakannya, melanggarnya mendapatkan ancaman yang besar pula. Nah, demikian. Sehingga di sini dikatakan dosa yang besar adalah aklu malil yatim zulman. Memakan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim kita sudah mengetahui. Memakan harta anak yatim muncul permasalahan anak yatim dikatakan yatim kan anak yang masih kecil ditinggal mati oleh bapaknya. Mungkinkah mereka memiliki harta? Masih kecil 10 tahun apakah sudah bisa me mencari kasab, mencari usaha? Belum. Hanya demikian. Bagaimana dikatakan ma'aklu malil yatim? Bagaimana dia bisa memakan harta anak yatim sementara anak yatim tersebut belum memiliki usaha yang bisa mendatangkan faedah bagi dirinya? Naam, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, harta yang ada pada kita merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang di dalam memiliki harta dari berbagai jalan. Di antaranya adalah minal kasab dari jalan usaha. Dia bekerja. Nah, dan di antaranya pula jalan rizki adalah barakallahu fikum <clears throat> dengan sebab adanya al waros warosah yaitu waris, harta wa? waris. Di antaranya pula adanya hibah, sodakoh dan lain sebagainya. Ini semuanya sebab-sebab rezeki. Sebab-sebab rezeki. Namun kunci dari rezeki semua itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menginginkan rizkinya barokah, apakah dengan usahanya, apakah dengan pemberian orang lain yang dia raih, ataukah warisan yang dia terima dari orang yang meninggalkan harta waris, maka agar supaya barokah harus didasari dengan ketakwaan diri. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim maka hendaknya khawatir para orang tua yang seandainya dia mati meninggalkan keturunan yang masih kecil yang mereka lemah dhi'afa belum bisa usaha menghidupi diri sendiri enam hendaknya khawatir ini sifat manusia namun seorang mukmin Ketika mengetahui sebab rezeki adalah ketakwaan, maka dia tidaklah khawatir. Ketika meninggalkan seorang ataupun beberapa keturunan kalau dibekali dengan ketakwaan. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau ketika ditanya, "Nam, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Enam, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Maka beliau mengatakan bahwasannya atau di sini dengan ayat ini hendaknya supaya kita para orang tua juga barokallahu fikum perhatian dengan sangat kepada pendidikan agama, pendidikan kesolehan anak kita. Agama bukan sekedar diutus belajar agama ke sekolah, ke madrasah ataupun ke masjid-masjid. Namun juga diperhatikan buah amalan dia berupa akhlak yang mulia. Diamalkan atau tidak. Karena yang namanya belajar bukanlah sekedar kertas. Nilai ijazah, nam, sertifikat dan lain sebagainya. Bukanlah itu tujuan belajar. Hakikat belajar adalah beramal. Apalah artinya ijazah yang tinggi Nam, derajat yang besar di kalangan masyarakat namun ternyata akhlaknya bobrok. Namun ternyata agamanya rusak. Tidak berarti. Sehingga di sini yang namanya ketakwaan tidaklah dinilai dengan secarik kertas. Namun ketakwaan adalah dinilai dengan amalan seseorang tersebut. Bertakwa kepada Allah atau tidak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu dari harta benda beliau menyatakan aku tinggalkan ketakwaan kepada Allah kenapa dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana qala Umar bin Aziz ala tusuli waladik tidakkah engkau mewasiatkan ini harta ini untuk anakku harta ini untuk anakku nah tidak mewasiatkan harta dan seterusnya maka faqala aku tidak perlu mewasiatkan yang demikian. Kenapa jawaban beliau? In kana waladi soliha. Kalau seandainya anakku tumbuh jadi anak yang soleh nantinya, maka fallahu yatawallas solihin, maka Allah yang akan membela orang-orang yang soleh. Allah Allah yang akan membela orang-orang yang soleh. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-196. Allah berfirman, "Inna waliyallahu alladzina Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin." Rasulullah ketika diancam, ketika diancam diboikot dan seterusnya hanya menjawab inna waliyallah sesungguhnya waliku adalah Allah Penolongku adalah Allah. Naam, di nazzalal kitab, yaitu zat yang telah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an ini. Wa huwa sholihin dan Allah akan membela, akan menolong orang-orang yang soleh. Sehingga inilah yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Nam, anak yang soleh itulah yang harus dia perhatikan. Sehingga Makna ayat wal yakhshal ladina law taraku mim khalfihim dzurriyatan dhi'afa yang paling kuat untuk dia perhatikan adalah hendaknya mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang-orang soleh. Tidak sekedar yang penting semangat mengumpulkan harta. Daripada saya meninggalkan anak saya miskin, namun tidak diperhatikan agamanya. Yang benar, kalau engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan soleh, sekaligus engkau sebagai orang yang memiliki harta yang lebih itulah yang afdol itulah yang lebih baik akan tetapi kalau engkau meninggalkan anakmu hanya sekedar harta tidak diperhatikan kesolehannya maka engkau telah menyanyiakan amanah Allah subhanahu wa ta'ala Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah inilah yang harus diperhatikan oleh para orang tua sehingga aklu malil yatim memakan harta anak yatim anak yatim itu memungkinkan memiliki harta dari harta waris. Sebelum masuk pada pembahasan, maka sedikit menyinggung. Termasuk ibadah yang banyak dilalaikan oleh muslimin adalah di sana seorang memperhatikan hak-hak ahli waris. Hak-hak ahli waris dia adalah seorang yang mereka meninggal melainkan akan meninggalkan kepada warasahnya al-huquq hak-hak apakah hak tersebut merupakan nilai lebih yang dia miliki atau nilai kurang yang ada padanya nilai lebih harta benda yang merupakan perbendaharaannya nilai kurang hutang ataupun janji yang telah dia utarakan kepada orang lain. Maka ini menjadi tanggungan ahli waris. Tanggungan ahli ahli waris. Barakallahu fikum. Seorang yang meninggal maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin dalam Tashil Al-Faraid. Beliau menerangkan hak-hak yang harus didahulukan skala prioritas dikala kita menghadapi orang meninggal. Ada lima skala prioritas. Bagaimana kita mengelola harta peninggalan orang yang meninggal. Maka skala prioritasnya ada lima. Yang pertama adalah mu'anu tajhizil mayyit. Hendaknya kita gunakan harta tersebut untuk biaya penyelenggaraan jenazah dari membeli kafannya, dari memandikannya, dari mungkin membayar orang yang menggali kuburnya kalau memang minta bayaran dan seterusnya. Semuanya diambil dari harta peninggalannya. Peninggalan si si mayit. Nah, walaupun boleh seandainya diambil dari harta yang lainnya, itu boleh. Namun pada asalnya adalah dari harta peninggalan tadi. Setelah itu dilaksanakan, maka yang kedua adalah <coughs> Ad-duyun al-muta'alliqah birrahn yaitu hutang-hutang yang terkait dengan gadai. Misalnya si mayit meninggalkan uang sebesar 5 juta dan meninggalkan motor yang digadekan karena dia hutang sebanyak 2 juta. Jaminannya motor. Maka motor ini harus dibayar dulu. Berarti yang 2 juta harus di 5 juta tadi diambil untuk 2 juta untuk membayar motor tersebut. Sisa 3 juta. Nah, ini demikian. Setelah itu dilaksanakan waduyunul mursalah. Yaitu hutang yang ketiga adalah hutang-hutang yang tidak ada kaitan dengan gadai. Hutang dengan seseorang dibayar dulu. Dibayar dulu. Hutangnya berapa? 500 ribu. Berarti tinggal 2 juta 500 ribu. Setelah itu, yang keempat adalah al wasiat. Maka dibayarlah atau ditunaikan wasiat-wasiat yang ada. Dalam wasiat, masyiral muslimin rahimani warahmatullah, dibolehkan berwasiat untuk wasiat boleh ditunaikan kalau memenuhi dua syarat. Wasiat orang yang meninggal boleh ditunaikan kalau memenuhi dua syarat. Terkait dengan hartanya. Harta peninggalan kalau memenuhi dua dua syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna lil warasah. Wasiat tersebut tidak diwasiatkan untuk ahli waris. Misalnya seorang berwasiat Nanti kalau saya mati, motor tadi untuk anak yang ragil karena dia belum punya motor. Nah, maka ini tidak sah karena anak merupakan ahli waris, tidak boleh ditunaikan. Tapi wasiat karena wasiatnya wasiat yang batil. Wasiat yang bah, batil. Rasulullah mengatakan bahwasannya <clears throat> tidak boleh artinya yang maknanya La wasiyata lil warasah. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, ini demikian. Yang kedua, wasiat tersebut tidak adalah jumlahnya nominalnya adalah asulus au akol. Yaitu tidak lebih dari sepertiga harta. Sepertiga atau kurang. Seandainya tadi dari sisa 2.500 dan motor yang nilainya adalah misalnya 3 juta atau 2 juta 500 juga nah dia mengatakan saya berwasiat nanti uangku yang 2 juta 500 diinfakkan ke masjid maka ini tidak ditunaikan namun ditunaikan hanya sepertiganya saja berarti kalau nilainya adalah misalnya 5 juta berarti sepertiganya adalah sekitar 1,7 juta 17 1,7 juta. Itu yang diinfakkan sepegelar seper sepertiga maksimalnya. Nam, Difahami di sini? Dua syarat tersebut boleh dilakukan kalau diizinkan, disepakati oleh ahli waris seluruhnya. Dua syarat tersebut kalau dilanggar boleh dilaksanakan kalau disepakati oleh ahli waris seluruhnya. Misalnya tadi motor ini untuk si Pontot karena dia belum punya motor. Ternyata seluruh ahli waris yang lainnya memaklumi, ya kita ridho, kita ridho, kita ridho, maka ditunaikan sah. Nah, namun kalau ada salah satu tidak ridho, maka tidak boleh ditunaikan. Demikian pula, karena dia mengatakan 2.500 untuk yang lainnya, maka ini demikian. Dan yang kelima setelah wasiat barulah di situ disampaikan hak hak waris. Padahal hak waris. Ini terkait dengan harta peninggalan si mayit. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita membahas tentang dosa besar adalah memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.